Kemudian kita lanjutkan kembali dari perkara-perkara yang semestinya kita memperhatikan bagi orang yang mereka ingin membaca atau menghafal Al-Quran beberapa perkara. Ya. Dan kita sudah membaca empat perkara. Kemudian kita masuk pada perkara yang keempat yang beliau sebutkan di sini Asyik Abdul Aziz Al-Syekh Afiullah taala. Perkara yang kelima al perkara yang kelima qabisan yang bagi muslimin alla yakfala an kitabillah Wala yaja'ala lahu fi kitamah seharusnya atau sepantasnya bagi seorang muslim ya agar dia tidak lalai dari kitabullah dan hendaklah dia menjadikan di dalam Al-Quran baginya kitamah. Artinya dia menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaan yang senantiasa dia baca sempurna. Ya, 30 juz. Dia baca sampai dia katamkan. Ini yang dimaksudkan oleh beliau di sini. Ya, agar kita tidak lalai dari membaca Al-Quran. Dan menjadikan Al-Quran itu senantiasa kita katamkan. Waqad kana salaf laum adat fi katamil kitabillah dan sungguh dahulu para salaf mereka memiliki kebiasaan di dalam mengkatamkan Al-Quran. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَكْتِمُهُ كُلَّ شَهْرَيْنِ مَرَّةً Dan di antara mereka ada yang mengkadam, mengkatamkan Al-Quran setiap dua bulan sekali. Ya, dia katamkan sekali setiap dua, dua bulan. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَكْتِمُ كُلَّ kulla syahrin marrah. Dan di antara mereka ada yang mengkatabkan Al-Quran setiap bulannya sekali. Wa minhum man yaktimu kulla asril layali. Dan di antara mereka ada juga yang mengkatabkan Al-Quran ya setiap sepuluh malam. Wa minhum man kana yaktimu fi kulli samani Dan ada juga di antara mereka yang mengkadamkan Al-Quran. Ya, setiap delapan malam. Sekali. Wan kasiri fi kulli sabalayali. Dan kebanyakan mereka mengkadamkan Al-Quran setiap tujuh malam. Ya, artinya setiap pekan. Wa minhu mayyuk sama. Ya. Fi akal mindalika. Dan di antara mereka ada yang kurang dari itu mengkatamkan Al-Quran. Artinya ya, kurang dari tujuh hari. Apakah sehari, dua hari, tiga hari. Ya. Dan ini kita bisa uh, mengetahuinya dari para salafus soleh. Di antara mereka adalah kota ada. Ya diriwayatkan bahwasanya beliau ketika datang Ramadan dia menyelesaikan sebanyak tiga malam. Ya, membaca, Al-Quran. Dan ketika sepuluh terakhir Ramadan, dia mengkatam, setiap malam. Subhanallah. Ya, ini mereka di bulan Ramadan. Bagaimana di luar bulan Ramadan? Ada juga di antara mereka seperti sahabat, ya, uh, itu eh, Abi Ubaid bin Ka'ab radhiyallahu anhu Beliau mengkatakan Al-Quran setiap ya uh, eh, 8 malam. 8 malam beliau mengkatakan Al-Quran. Demikian juga sahabat Tamim at Dari anhu, dia mengkatakan Al-Quran itu se, se, apa? malam. Ya. Demikian juga sahabat apa uh, eh, Tabi'in Said bin Jubair Beliau mengkatamkan Al-Quran setiap dua malam. Dan juga Al-Aswad. Beliau mengkatamkan Al-Quran setiap enam hari. Ya. Dan di Ramadan setiap dua malam. Subhanallah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengkatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak tiga kali. Dan selain bulan Ramadan dia ketamkan setiap Jumat. Dan sabit ya al Bani, Al-Banani rahimallahu jami' wa aja main, mengketamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan setiap hari dan malam ya setiap hari dan malam subhanallah ini mereka para salaf ketika mereka Ya, bagaimana adat mereka. Dalam Al-Quran mereka senantiasa mengkatam, mengkatamkan Al-Quran. Kemudian boleh melanjutkan wal aqlu ayyuktama al muslim kulla sab'in. Dan lebih utama bagi seorang muslim untuk mengkatam mengkatamkan Al-Quran setiap tujuh hari. Lifi'li jami'min sahabati. itu eh, kalau ya ya ya eh, uh, al Quran ila sabai azab. Sebagaimana perbuatan para sahabat. Ya. Seluruhnya ketika mereka meng, membagi-bagi Al-Quran kepada tujuh bagian. Ya. Tujuh bagian. Kalau kita membuka mushaf ya cetakan Madinah itu disebutkan ya pertama uh, rubu isub ya satu kemudian nisbu isub ya terus kalau kita buka lagi dapatkan lagi salah satu uh, arba arba'in isub ya atau salah satu ya arba'in isub demikian ya kita dapatkan kemudian kita dapatkan lagi Isbu, ya ini isip yang kedua. Demikian, ya. Mereka, para sahabat menjadikan seperti itu Al-Quran. Mereka menjadikan seperti itu Al-Quran. Jadi barakallahu fikum, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, mereka kebanyakan mengkatamkan Al-Quran sebanyak tujuh malam. Ya, Fa'an aus bin Utaifah. Qala sa'altu as'aba Rasulullah SAW. Dari Aus bin Utaifah. Berkata saya bertanya kepada sahabat sahabat Rasulullah SAW. Berarti banyak sahabat ini. Ya. ya? yaksabuna Al-Quran. Bagaimana para sahabat Nabi SAW mereka membagi-bagi Al-Quran. Ya. Meng, uh, namanya memberikan isip-isip pembagian-pembagian dalam Al-Quran, maka para sahabat Nabi SAW mengatakan, ya, salasu wa qamsu wa saba wa tisu wa ihda asyara wa, sala, wa, wa salasu asyara wal isbul mufassili ya wahdahu mereka membagi tiga lima ya tujuh sembilan sebelas tiga belas Kemudian ada uh, isik bagian yang terpisah, tersendiri. Ya. Rawa Abu Daud. Riwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Wal ismul mufassal min surati. Kemudian beliau menyebutkan isik yang terpisah itu tersendiri. Ya. Min surati qawab ila akhir surat Qaf. Dari mulai dari surat Qaf Ya, sampai akhir surat di dalam Al-Qur'an itu surat An-Nas. Ini ya isip tersendiri. Terpisah dari isip-isip sebelumnya. Walian Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abdullah bin Amr bin Haus radhiyallahu anhu Dan Nabi SAW menyebutkan, ini dalil beliau. Ya, yang berikutnya. Ya, yang Abdulnya mengatakan setiap tujuh hari Al-Quran dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, ikra Quran tisan. Nabi SAW mengatakan, wahai ya Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, baca Quran itu katakan selam apa sekali sebulan. Kultu ini aja kuah. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, sesungguhnya saya mendapatkan kekuatan. Artinya saya mampu lebih dari itu. Ya, Faqra'u fi sab'in wa la tazidu Maka bacalah ya sebanyak tujuh malam. Engkau katamkan Al-Quran dan jangan kau menambah lebih dari itu. Ini yang diambil pendalilan oleh beliau. Sehingga beliau mengatakan afdal. Ya. Tapi siapa yang mendapatkan kuat dari itu, maka boleh dia menambahnya. Ya, karena ini dari sisi keutamaan. Artinya dimiliki keabdalan. Ya, untuk dia mengkatamkan Al-Quran kalau dia mampu sekali sepekan. Ada sini riwayat Bukhari dan Muslim dan dilafatkan oleh Imam Bukhari. Wa amma man qara'a wa qara'u bi akalli ya min dalika fa ghalibu annahu ya'uddu hada wa yafhamu mahani ma yakrau. Ya, di sini beliau mengatakan rahimallahu rahimallahu taala. Adapun orang yang membaca sedikit ya ya dari itu artinya kurang dari tujuh hari dia mengkatamkan ya maka kebanyakannya ya maka kebanyakan ini yang melakukan seperti ini ini tidak memahami maknanya apa yang dia baca ya kebanyakannya eh, tapi berbeda dengan para salafus saleh tentunya mereka tentunya lebih uh, memahami apa yang dia baca dibandingkan kita di zaman ini Ya. Wahada la yang bagi min muslim. Maka ini tidak pantas bagi seorang muslim. Wa Nabi SAW. Artinya ketika dia baca Al-Quran, dia tidak memahaminya. Ya, dia cuma katam. Ya, tapi dia tidak memahaminya. Ya, bahkan sebagian ulama ya menyebutkan membaca Al-Quran sedikit ya tapi dia memahami maknanya dan mengamalkan isinya maka ini lebih utama ya ini lebih utama ketimbang kita banyak membaca tapi tidak memahaminya dan bahkan tidak mengamalkannya. Demikian orang menghafal Al-Quran tapi dia tidak memahami apa yang dia hafal dan dia tidak mengamalkan isinya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, ya Quran Quran la yatajawasa anakihim. Yang disifatkan kalau khawarij, mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya berdalil dengan Al-Quran, berujar dengan Al-Quran, Ya, tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya di, mereka tidak memahami maknanya. Ya. Dia pahami sebagian ayat dan meninggalkan sebagiannya. Dia cuma mengambil sebagian lafaz. Ya. Lafaz ayat kemudian meninggalkan yang lainnya. Ya. Faman lam yakum bima ansallallahu wa ulaika umul kafirun. Ini saja. Kemudian meninggalkan lafaz yang lain. Ya. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan maka dia kafir. Tapi dia meninggalkan lafaz yang lain. Ya. Yang mengatakan paman lam paman lam yakum bima anzalallah fa ulaika umul fasikun. Paman lam yakum bima anzalallah fa ulaika umul zalimun. Ya. Tapi mengambil saya mencocoki awan nafsunya. Ya. Tidak memahami karena mereka ingin mengkafirkan pemerintah secara mutlak kafir orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam kafir tanpa ada rincian. Ini Sehingga tidak pantasnya bagi seorang muslim ketika membaca Al-Quran, dia tidak memahami apa yang dia baca. Ya, wa Nabi SAW, Yaqul, Nabi SAW mengatakan, sebagaimana, uh, Wa Nabi sallallahu alaihi kama fi hadisi Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhu ma la yakau man qara Quran fi akal min salat. Nabi saw mengatakan kepada hadis Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhu ma tidak memahami Ya. Orang yang membaca Al-Quran lebih dari tiga hari. Ya, atau kurang dari tiga hari. Ya, dia cuma membaca tiga hari, khatam. Ya, maka orang seperti ini tidak akan memahami. Ini Nabi SAW mengkabarkan kepada kita. Ya, hadis as'ab as sunan arba wakal tirmidhi asanan hasanan Hadis ini diriwayatkan oleh uh, Sunan ashabu sunan yang empat. Dan Imam Tirmidzi mengatakan asanun sahih. sunnah al ala yuqsamu ya fi akal min salasa. Maka sunnah tidaklah dia mengkatamkan ya kurang lebih dari salasa. Ya, kurang lebih dari tiga. Wan nasu artinya sebagaimana yang dia sebutkan tadi, ya, dia katamkan itu lebih daripada tiga hari yaitu tujuh hari. Ini. Wanasu yang salifuna fi. Kemudian beliau menjelaskan dan manusia mereka berbeda-beda tingkat pemahamannya. Ya, apalagi para ulama, ya, para salaf kita dibandingkan yang kita. Ya. Wa minhum man huwa katsirun ilmi daqiqu fahmin syari'ul Qur'an qalilun sagri fa hadza yaqra min al-Qur'an aktsaru mimma huwa dunau fi dhalik. Dan di antara mereka ada yang memiliki ilmu yang banyak dan ilmu yang uh, apa namanya yang betul-betul uh, dipahami, ya memiliki pemahaman yang yang yang jelas dan pasti dan cepatnya dia membaca dan sedikit kesibukannya, ya. Dan dia membaca Al-Quran lebih banyak waktunya untuk mengkadamkan dan memahaminya dari orang selain dia, ya yang melakukan seperti ini. Orang-orang yang seperti ini dari para ulama, para salaf kita. Kita ketahui keilmuan dia. Ya, ketika dia membaca Al-Quran, tentunya dia membaca dengan pemahaman yang benar. Ya. Dibandingkan orang-orang selain mereka. Wakat istahabah jamiah minas salaf dan sungguh di ya, disukai mustahab kebanyakan dari atau seluruh dari salaf antakuna ya mah imma awalu lail atau awalu nahar untuk mengkatamkan Al-Quran apakah di awal malam atau di awal siang ya di awal malam kapan sore hari ya di awal siang kapan ya waktu subuh ini mereka sedang mengkatamkan waktu itu ya artinya Sebelum masa subuh, di situ dia mengkatamkan Al-Quran di waktu malaikat turun. Ya, atau ketika waktu malaikat naik. Di waktu subuh. Ya, setelah menyaksikan uh, manusia sholat subuh berjamaah, kemudian malaikat naik ke langit. Atau di waktu sore hari. Ya, ketika malaikat turun dan menyaksikan kita sholat asar, kemudian itu mereka naik kembali. Liajli annal malaikata tusalli ala man ya qatama bil laili hatta yusbiha. Karena pada waktu itu bahwasanya ya disebabkan karena malaikat salat ya atau bersalawat kepada orang yang mengkatamkan Al-Qur'an pada malam hari sampai masuk subuh ya dan orang yang mengkatamkan di siang hari sampai sore. Rawal dari kemauqufan ala Sa'id bin Abi Waqas radhiyallahu anhu wa hasana ad anhu. Dan diriwayatkan secara mauquf sampai kepada sahabat Sa'id bin Abi Waqas radhiyallahu anhu dan diasankan oleh darim. Ya, ini yang diperhatikan ketika kita mengkatamkan Al-Qur'an. Demikiannya ketika menghafal Al-Qur'an. Ya. Adalah kita menghafalnya per isip-isip. Ya, berlembar setengah atau setelahnya dan setelahnya sesuai dengan kemampuan kita. Ada pun yang beri kemampuan lebih maka dihafal dengan maknanya, ya dengan maknanya. Kemudian yang ke enam sadisa kata beliau, yajibu ala muslimi ayat fi ta'limi ma Ini penting ya perkara yang keenam wajib atas seorang muslim untuk dia ya berjalan ya kita limi mayakro artinya dia menempuh ya jalan untuk menutup ilmu apa yang dia baca ya artinya dia pelajari apa yang dia baca ya caranya gimana dia pelajari mencari orang yang mengajarinya Al-Qur'an yang memiliki ilmu Al-Qur'an memiliki ilmu tafsir memahami Al-Qur'an yaitu kepada ulama alul ilmi ya melakukan perjalanan untuk mempelajari Al-Quran. Hatta yakuna ala bayinati wa fahmi lima yatluhu. Sampai dia di atas penjelasan yang benar. ya Sampai betul-betul dia memahami dan memahami terhadap apa yang dia baca. Ya, artinya dia memahami maknanya, tafsirannya, maksudnya. Ini Fayafsulu lahu tadabbaru ya tadabbura wa kusu'an. Sampai dia ketika membaca Al-Quran ini betul-betul dia bisa mentadaburi dan kusuk dalam membacanya. Ya. Ini yang diinginkan. Ya. Agar seorang muslim itu mampu mencapai perkara ini. Itu betul-betul dia bisa mentadaburi dan kusuk dalam membacanya. Tidak Laisa maksudu minal Quran mujarrad at-tilawah. Dan kalau begitu bukan maksudnya dari membaca Al-Quran sekedar membaca. Dibaca saja, sekedar dihafal saja. Bukan begitu maksudnya. Ya, karena bukan demikian. Ya. Fa in man fa in min hadhil ali kana sabian bi ali ahli kitab alladina qala law anhum. Maka jika Kadang seperti ini, orang yang membaca Al-Quran, maksudnya sekedar dibaca saja, maka keadaannya ini menyerupai seperti ahlul kitab Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitab illa amaniya wa in um illa yadulluna." Dan di antara mereka dari kalangan alul kitab, mereka ummiyun, tidak mengerti baca tulis. Ya, Jahil mereka, tidak mengerti menulis dan membaca. Nah. Mereka tidak memahami Alkitab. Illa amanin wa minhum illa yasin. Ya, kecuali yang mereka pahami ya sekedar dongengan, bohong belakang, ya atau kecuali ya mereka pahami sesudah perasaan mereka. Ini sekedar mereka baca saja. Ini kondisi orang ahlul kitab. Mereka diberikan Alkitab, tapi mereka anggap ini dusta atau dongeng yang belakang. Dan kecuali mereka pahami sesuai dengan prasangka mereka sendiri. Ya. Mereka dinamakan alkitab kitab karena diturunkan kepada mereka Alkitab. Ya, Taurat, Injil, sabur kepada mereka. Ya. Yakni yakrona kitab wala ya wala ya'lamuna ma fi. Yakni mereka membaca Al-Qur'an, eh, mereka membaca kitab mereka, Taurat, Injil, ya diturunkan kepada mereka wala ya'lamuna dan mereka tidak ya mengamalkannya dan tidak mengetahuinya apa yang ada dalam kitab yang diturunkan kepada mereka ini karena mereka halus kitab ya sehingga jangan sampai kita menyerupai mereka kita baca al-fatihah ya tapi kita tidak paham apa itu maknanya mulai dari bismillah ya ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ya Abdul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yamidin. Kita tidak memahaminya apa yang terkandung di dalamnya, apa yang diberitakan kepada kita. Ya, apa maknanya, apa tafsirnya. Ya, sehingga ini saja surat Al-Fatihah masih banyak yang melalaikannya dari memahami maknanya dan tafsirnya. Waqad amrallahu Allah bi tadabburi kitabi wa fahmi fi ghairi maudi min kitabi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan di dalam Al-Quran untuk ya mentadaburi Al-Quran dan memahaminya di banyak tempat ya bukan hanya satu tempat ya bukan hanya satu ini yang disebutkan tadi tapi banyak di antaranya ya yaqulullah taala Allah subhanahu wa taala berfirman inna anzalna qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ya Kamilah yang melakukan Al-Quran dalam keadaan berbahasa Arab. Agar kalian memikirkan, agar kalian memahaminya. Ya, Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Bukan sekedar dibaca. Ya. Berbahasa Arab mudah dipahami agar kalian bisa memahaminya. Dan mengambil pelajaran di dalamnya. Mengamalkannya. Wa yakul subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kitabun ansalnau ilaika. Mubarakun ليتدبروا آياتي وليتذكروا ويتذكر أولو الألباب kitab Al-Quran kami turunkan ya kepadamu mubarakun yang penuh berkah agar kalian itu mentadaburi ayatnya ya dan sebagai peringatan ya ulul albab orang-orang yang memiliki ilmu memberikan peringatan kepada orang menyampaikannya ya Al-Qur'an dan Sunnah. Waqad Allah ala man ya ala man lam yatadabbar kitab. Ya, kita kitabahu. Faqala subhanahu afala yatab afala yatadabbaruna al-Qur'an ya am ala qulubihim akfal akfaluha dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengingkari kepada orang yang tidak buri Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Kenapa mereka tidak buri Al-Qur'an? Ya. Kenapa mereka tidak buri Al-Qur'an? Ini pertanyaan ingkari, mengingkari. Ya. Kenapa kalian tidak buri Al-Qur'an? Ya. Apakah atau hati-hati kalian itu sudah terkunci? Ya. Ini pengingkaran Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pertanyaan ingkari. Apalan Allah Subhanahu wa taala wa qala aitna Allah Subhanahu wa taala juga firman, "Afala yatad afala yatadabbaruku afalam yat apa afalan yatadabbaru kauna am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum awwalin." Ya. Apakah mereka tidak mentadaburi ucapan ya atau apa yang telah datang kepada mereka ya, apa yang tidak datang kepada bapak-bapak mereka yang pertama ya. ini pengingkaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak memahami ketika diturunkan kepada mereka Al-Qur'an ya sebagaimana yang datang sebelum diturunkan Al-Qur'an ya kepada nenek-nenek moyang mereka orang-orang terdahulu kaum jahiliyah sebelumnya ya tidak belum diturunkan kepada mereka Al-Qur'an ya yang tidak diturunkan kepada mereka tapi ketika diturunkan setelah mereka mereka tidak mau mengambil pelajaran tidak mentadaburi Al-Qur'an tersebut dan mengimaninya ini naudzubillah ya ini yang menimpa ya orang-orang Yahudi dan jangan kita menyerupai mereka. Maka ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah kita mentadaburi ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala, memahaminya. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam قد بين لأصحاب معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه dan Nabi SAW sungguh telah menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya makna makna Al-Quran ya sebagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada sahabatnya lafaz-lafaznya. Yaqulullahu azza wa jalla Allah subhanahu Allah azza wa jalla berfirman ya litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhim. Agar Al-Qur'an ini ya agar menjelaskan kepada manusia ma unzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya Muhammad, ya, jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ya, apa yang diturunkan kepada mereka? Al-Quran, wahyu. Ya, dan hadis-hadis Nabi SAW. Nih. Ini yang Nabi SAW jelaskan kepada manusia, kepada para sahabat, ya, kan? ya, orang-orang setelahnya dari kalangan manusia dan pengikut Nabi SAW. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada mereka agar Nabi SAW menyampaikan kepada sahabatnya dan orang-orang setelahnya. Ya, itu setelah sahabat Nabi SAW meninggal, sahabatlah yang melanjutkan ya, menyampaikan kepada manusia. Wa akadha tabi'un dan demikian juga mereka para tabi'un ya, murid-murid sahabat. Akadu as-sahabat. Mereka mengambil dari para sahabat eh, Nabi SAW. Fahadha mujahid rahimallah yakul. Maka mujahid ya mengatakan rahimallah ta'ala. Araktu mus'ab ala ibnu Abbas wa awqafu inda kulli ayatin minhu wa as'alu anha ولهذا قال الثوري رحمه الله إذا جاءك تفسير عن مجاهد فأسبك فيه ya maka berkata sahabat mujahid saya memperlihatkan menghadapkan ya Al-Quran kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Artinya saya mempelajarinya di hadapannya. Ya, sambil membacanya. dan saya berhenti setiap-setiap ayat darinya. Dan saya bertanya tentangnya. Subhanallah. Demikianlah seharusnya. Ya. Kita hadapkan Al-Quran. Ayat per ayat kita baca kemudian kita berhenti. Setiap ayat dan kita menanyakan makna dan tafsir dari ayat tersebut. Ya. Dan sebab ini Imam Sauri rahimahullah taala mengatakan jika datang tafsir dari mujahid ya maka berhentilah. Artinya cukuplah tafsiran ini karena dia langsung dari uh, eh, ahli tafsirnya sahabat Nabi SAW yaitu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Abbas mengambil dari Nabi SAW. Ya. Wal maksud dan maksudnya anna ma'ani ya kalamillah ya anna ma'ani ya kalamillah mawjudatun ma'lumah maksudnya bahwasanya makna-makna Allah Subhanahu wa taala itu ada dan diketahui ya wa katsirun minha mudawwanu mutadawalu walillah walillah alhaq ya dan banyak sekali ada di sekitar kita ya dan sudah dicetak ya disebar dibagi-bagikan gratis oleh uh, cetakan raja Malik Fahad ya Bahkan ada sudah diterjemahkan dari berbagai bahasa. Seperti bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahkan ada bahasa, dua bahasa, tiga bahasa. Ya, bahasa Arab, eh, bahasa Indonesia, dan bahasa Mandaria. Bahasa Mandar, hampir mirip bahasa Bugis. Ya, Alhamdulillah, kita bisa membaca dari artinya. Ya, sambil kita baca ayatnya, kita baca artinya. Ini bisa, ya, kita bisa sampai kepada tadabbur memahami daripada Al-Quran tersebut. Dan Alhamdulillah. Wa ada ma fassara bi Al-Quran. Wa ay fassara bi Quran. Dan lebih agung daripada itu. Ya tafsiran Al-Quran. Dan apa yang ditafsirkan oleh Al-Quran. Ya Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Maksudnya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ya. Fa innau minal ma'lumi an hazal Quran masani ya masani wa mutasa ya wa mutasabuh maka sesungguhnya diketahui bahwasanya Al-Quran ini ya masani senantiasa dibaca dalam salat ya dan uh, eh, mutasabu ya yaqulullah artinya ini saling menafsirkan satu dengan lainnya demikian ya makna mutasabu Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasabian ya masania. Allah Subhanahu wa taala mengurungkan ya paling baiknya ucapan yaitu Al-Qur'an yang mutasyabih, saling menjelaskan satu dengan lainnya, saling menafsirkan satu dengan lainnya, satu ayat dengan lainnya, saling menjelaskan. Ya. masanya, masanian. Masanian ini dibaca setiap salat. Ya. Mana anna ba'dahu yusbihu ba'dahu bahwasanya sebagiannya menyerupai sebagiannya wa fasil ba'du ba'da nasirkan sebagian dengan yang lainnya wa anna qasasa ya eh, usna tusna fihi fayakunu fi hadha maudu ma yufassiru maudu akhar wa akada bahwasanya qasas ya eh, kisah-kisah ini memuji di dalamnya apa yang apa yang ada di dalam satu tempat menafsirkan tempat yang lainnya demikian terus Al-Qur'an ya Demikian terus keadaan Anwal ala bisawab. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan pada esok. Ya, Ba'da Asar. Insya Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.